Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. قال يا قوم إني لكم نذير مبين Dia Nuh berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui, قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." فلم يزدهم دعائي إلا فرارا Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. ثم إني دعوتهم جهارا Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, dia maha pengampun. يرسل السماء عليكم مدرارا Niscaya, dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. والله أنبتكم من الأرض نباتا Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. ومكروا مكرا كبارا Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Yauk, dan Nasr. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.